Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun fa arsala ila ba'di nisa'i. faqalat wallazi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma'un summa arsala ilayhi ukhra faqalat misla zalik hatta qulta kulluhunna misla zalik والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال النبي صلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله يا رسول الله أنا يا رسول الله رسولا أنا يا fantalaqa bihi ila rahlihi faqala limra'atihi akrimin dhaifa rasulillahi akrimi akrimi dhaifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin qala li amra'atihi limra'atihi limra'atihi hal indaki syai'un faqalat la illa ku illa quta sibyani qala al alilihim bi syai'in wa idza aradu asha pana panawim panawim minhim fa idza panawimihim mihim wa idza dakhala dhaifuna fa'ad fi fa'ad fi istiraja wa arihi ana naqul faqa'adu wa aqalat dhaifu wa bat wabata tawibain tawiyain tawiyain falamma asbaha qada ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laqad ajiballahu min sani'ikuma bidaifikuma bidaifikuma laila muttafaqun alaih Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله باب الإيثار والمواساة berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala bab tentang ithar dan muasat. Al-ithar maknanya adalah deddusyuh kebalikan daripada sifat kikir yang berlebihan fa innal mu'thir ala nafsihi fa innal mu'thir ala nafsihi tarikun lima huwa muhtajun ilaih orang yang disebut dengan mu'thir adalah orang yang dia meninggalkan sesuatu perkara yang dia membutuhkannya dia berikan kepada orang lain yang juga membutuhkannya intinya al-mu'thir adalah orang yang mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan dirinya sendiri itu namanya mu'thir ismul fa'ilnya adapun masternya adalah ithar antum butuh sesuatu berhajat sekali pada sesuatu tersebut dan antum mampu untuk memenuhinya tetapi ada orang yang dia memiliki hajat yang sama seperti antum maka dalam rangka mencari wajah Allah SWT antum dahulukan teman antum dahulukan orang Islam lainnya antum dahulukan saudara-saudara antum itulah dia hakikat daripada ithar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat isar ini dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah menceritakan tentang orang-orang Ansar yang mana mereka Allah katakan dalam kitabnya yang mulia dalam surat Al-Hasyr wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim dan orang-orang yang tabawwa zamannya orang-orang ansar maksudnya yang mereka menyiapkan kampung halaman mereka dan mereka beriman sebelum yuhibbuna man hajara ilaihim yuhibbuna man hajara ilaihim mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka wa yu'thiruna ala anfusihim dan mereka lebih mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka walau kana bihim khasasah walaupun mereka benar-benar sangat membutuhkannya Wa yuqashuha nafsihi faulaika muflihun. Barang siapa yang dijaga daripada sifat kikir yang berlebihan terhadap dirinya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan ini ayat merupakan tazkiyah rekomendasi tentang orang-orang Ansar tentunya yang mana mereka Allah sebutkan memiliki karakter yang begitu mulianya melebihi sifat dermawan atau sakha bahasa Arabnya melebihi sifat al-jud di atas itu lagi yang tertinggi ithar di sini dibagi tentang apa namanya tingkatan-tingkatan kebaikan kepada tiga tingkatan as-sakha itu yang tingkatan terendah darinya as-sakha an la yanqusuhul badal orang yang dia merasa berinfak enggak mengurangi hartanya banyak hartanya kalaupun dia infak nggak ada masalah Walayas ubu alaih nggak sulit bagi dia mengeluarkan harta karena dia punya banyak harta fahuwa bimanzilatis saha ini tingkatannya adalah tingkatan saha dermawan rajin infak nggak ada berat bagi dia karena banyak yang dia, dia miliki tingkatan yang kedua an yu'ti al akthar wa yubqi lahu syai'an tingkatan kedua dia lebih banyak berinfak daripada untuk dirinya sendiri. Atau dia berinfak sama dengan apa yang dia miliki. Setengah hartanya diinfakkan. Atau dua per tiga dia infakkan, sepertiga dia sisakan untuk dirinya. Ini namanya adalah al-jud. Yang ketiga, ini yang tertinggi an yu'thira ghairahu bisyai' ma hajatihi ilaih dia melebihkan kebutuhan orang lain padahal dia sangat membutuhkan wa huwa martabatul ithar itulah dia tingkatan yang tertinggi namanya tingkatan ithar maka ikhwan rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala melekatkan pujian terhadap orang-orang Ansar yang mana mereka benar-benar mendahulukan saudara-saudara mereka orang Muhajirin telah dibuktikan oleh sebagian Ansar sebagaimana terdapat dalam riwayat yang sahih terdapat dalam kitab-kitab sirah bahwasanya seorang Ansar dipersaudarakan dengan seorang Muhajirin dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu masing-masing dipersaudarakan. Maka berkatalah orang Ansar tersebut, "Wahai Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki dua bidang kebun. Maka sebidang akan kuberikan untuk engkau saudaraku. Sebidang menjadi milikku, sebidang menjadi milikmu. Dan aku memiliki dua istri. Sampai pada tingkat istri. Dan aku memiliki dua istri maka lihatlah mana yang kau takjub padanya Aku ceraikan dia Kau nikahi dia Menjadi istrimu Ini namanya isar, Tingkat tinggi Subhanallah Tapi lihatlah juga mentalnya Abdurrahman bin Auf Begitu hebatnya pengorbanan sahabatnya terhadap dirinya Tapi lihatlah bagaimana mauqifnya Bagaimana sikapnya Berkata Abdurrahman Jazakallahu anni khairan Semoga Allah memberikan banyak ganjaran kebaikan untukmu dari aku. Terima kasih. Jazakallahu anni khairan. Walakin dullani ala suq. Terima kasih banyak. Aku harapkan satu saja. Tunjukkan aku di mana pasar. Abdurrahman orang baru di Madinah. Dan Madinah karakternya adalah tanah pertanian. Dan para sahabat dari suku Aus dan Khazrat yang disebut seluruhnya Ansar mereka adalah para petani bercocok tanam mereka berkebun adapun Quraisy tidak memiliki banyak kebun mereka adalah para pedagang ahlu tijarah maka orang Ansar ini membawa ke Abdurrahman ke pasar inilah pasar Sesampainya di pasar Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dengan bakatnya berjual beli yang telah dia miliki ya dia pun berjual beli iffah dirinya begitu mulia iffah maknanya apa dia sungkan yakni memberatkan sahabatnya ini adalah merupakan eh, contoh-contoh uh, yang baik diteladani. Di mana sahabat Ansar, Isar, di mana sahabat Muhajirin, ya memiliki ifah yang tinggi. Tidak ingin dia memberatkan sahabatnya, memberatkan kawannya. Dia katakan, cukuplah tunjukkan di mana pasar. Sampainya di pasar, dia tahu pasar, dia pun tahu bagaimana harus berbuat. Dia berjual beli, ya. Dalam beberapa saat saja Allah SWT mudahkan bagi dia untuk mengumpulkan uang ya sehingga bertemulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala dengan Rasulullah dia lihat jari-jari Abdurrahman ada merah-merah hinai tandanya apa baru nikah berkata Rasulullah tazawwajta engkau baru nikah berkata Abdurrahman na'am ya Rasulullah ya kata Rasulullah aulim aulim walau bisyat buatlah cara resepsimu. Walau bisa, walaupun satu ekor kambing kau sembelih. Maka Abdurrahman pun buat walimah. Jadi ini ikhwan rahimkumullah adalah contoh. Contoh isar dan contoh ifah. Kedua-duanya kita hendaklah contoh. Dalam posisi kita memang membutuhkan. ada ada saudara kita yang membutuhkan. Wallahi isar bukan perkara yang gampang. Karena memang jiwa itu kata Allah wa uhdiratil anfusus syuh. Jiwa itu senantiasa diiringi sifat kikir. Untuk melihat pada perang Uhud, perang Uhud, Isar, tiga orang sahabat dalam kondisi sekarat datang Ali bin Abi Thalib masing-masing mengerang membutuhkan seteguk air yang dapat menghapuskan dahaganya datanglah Ali bin Abi Thalib membawa kepada orang tersebut untuk diberikan sedikit air agar dia menghapuskan dahaganya yang bersangatan. Ketika dia akan minum, dia dengar saudaranya di samping mengerang, membutuhkan hal yang sama, dia katakan berikan kepada sahabatku. Maka diberikan kepada yang nomor dua. Dan di nomor dua ini, ikhwan rahimakumullah, ketika dia akan minum, dia mendengar yang nomor tiga pun mengerang yang sama. Dia katakan berikan kepada saudaraku ketika akan diberikan kepada yang ketiga, yang ketiga pun telah meninggal. Balik alih kedua, yang kedua pun telah meninggal. Balik yang pertama, pertama pun telah meninggal. Ini izar Indah sekali untuk diucapkan. Alangkah eh, indahnya dikisahkan. Tetapi wallahi berat untuk diterapkan. Hanya orang-orang yang memang Allah SWT pilihlah yang mampu untuk isar ini. Jangankan isar yang paling rendah saja as-sakha as itu pun berat. Berinfak saja kita berat. Apalagi sampai pada tingkat isar fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah SWT yakni membina diri kita semua untuk lebih baik ya, setingkat demi setingkat menghilangkan kejelekan-kejelekan diri ini, melatih untuk naik kepada tingkat yang lebih tinggi. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Adapun hadis yang berkaitan dengan hal ini, ikhwan rahimakumullah sebagai contoh yang dapat kita lihat di generasi sahabat Rasulullah SAW. Hadis yang telah diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya dia berkata Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal Dia berkata inni majhudun Sesungguhnya aku dalam keadaan lapar bersangatan dalam kesulitan Ya, dan ini wajar ikhwan rahimakumullah. Karena kebanyakan sahabat-sahabat yang hijrah mereka tinggalkan kampung halaman, tinggalkan harta mereka. Ya. Dan mereka untuk meninggalkan kampung halamannya pun bukanlah perkara ringan, berhadapan dengan intimidasi dan teror orang-orang kufar. Sehingga kita mengenal adanya sebagian sahabat yang tidak memiliki kerabat di Madinah mereka tinggal di emperan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak disebut dengan ahlus Sufah. Nabi makan mereka makan, Nabi puasa mereka puasa. Ada makanan dari kaum muslimin mereka makan, kalau enggak mereka puasa. Ahlus Sufah, Begitu susahnya di awal-awal Islam. Tengok pada perang Uhud kisah sahabat Rasulullah buta pertama yang dikirim ke Madinah. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair Abdurrahman bin Auf, pedagang yang tadi terceritakan Ya, ketika Islam telah terbentang luas, ketika harta datang melimpah ruah, maka Abdurrahman menceritakan tentang kisah sahabatnya. Kata Abdurrahman, aku khawatir sekali. Jangan-jangan ujilat lana disegerakan bagi kita kebaikan di dunia ini, gak dapat lagi kelak di akhirat. Abdurrahman, sahabat yang dijamin surga dia khawatir ya disegerakan kenikmatan di dunia dapat dia di akhir nggak dapat khawatir dia sesungguhnya aku mengingat dahulu kala Mus'ab bin Umair ketika meninggal tidak ada yang dapat menutup tubuhnya dengan sempurna baju yang dia miliki sangatlah sangatlah pendeknya karena nggak ada baju yang jika ditarikkan ke atas kepala terbuka kakinya jika ditarikkan ke kakinya terbuka kepalanya. Padahal kami sekarang semua telah memiliki segalanya. Budak-budak yang banyak, kuda-kuda yang banyak, harta yang banyak. Mus'ab bin Umair itu kondisinya. Subhanallah, Mus'ab bin Umair itu anak orang kaya. Ketika dia memeluk Islam, dia tinggalkan semua harta benda yang dia miliki. Diikat ibunya, dipenjara ibunya, Kemudian dia pun dapat menyelamatkan dirinya keluar meninggalkan semua kemewahan demi Islam. Dan Allah SWT muliakan dia dengan syahadah syahid pada perang Uhud. Radhiyallahu taala anhu arda. Jadi kasus ini pun berlaku dengan sahabat kita ini. Dan dia nggak disebutkan siapa namanya. Dan dalam kaidah ilmu hadis, jahalatus sahabi la yadur. Sahabat yang tidak dikenal siapa dia. Dalam suatu kisah tidak membahayakan riwayat tersebut. Maka dia berkata, "Inni majhud, aku dalam kondisi payah ya Rasulullah, kelaparan, bersangatan, kesulitan, ya, menderita." Fa'arsala ila ba'di nisa'ihi. Maka Rasulullah kirim utusan ke sebagian rumah-rumah istri beliau sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah ingin memuliakan tamunya. Dan ini menunjukkan kewajiban memuliakan tamu ketika datang. Yang kita terkadang dalam hal ini taksir menyepelekan tamu tidak kita sambut sebagaimana mestinya maka Rasulullah SAW kirim utusan untuk mendatangi sebagian daripada istri-istrinya faqalat maka apa jawaban istri si Rasulullah dan ini kita melihat kembali potret kehidupan Rasulullah SAW yang jauh daripada kita. Wallahi jauh sekali Rasulullah daripada kita. Hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum dalam kemewahan yang jauh dibandingkan Rasulullah SAW. Kita ini semua tidak ada kecuali. Semua kita lebih mewah jauh dibandingkan Rasulullah dalam perkara dunianya. Dan Rasulullah memang memilih. Kalau dia mau, Uhud itu jadi gunung emas, akan jadi gunung emas. Tapi memang itulah merupakan yakni kuduah contoh suri tauladan yang ditinggalkan Rasulullah kepada umatnya agar mereka tidak agar mereka tidak begitu cinta dan gilanya dengan dunia sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban istri-istrinya? Faqalat. Maka berkatalah istrinya, "Walladzi ba'athaka bil haqq ma indi illa ma'un." Bersumpah istrinya, demi dia Allah yang telah mengutus engkau dengan hak ya Rasulullah, ma indi illa ma'un tidak ada di rumah kami ini, tidak ada yang kumiliki, apapun makanan kecuali air tok saja, air putih saja. Subhanallah. Kapan nanti mengalami seperti ini? Kita. Di rumah antum cuma ada air kapan? Minimal antum punya beras. Minimal kita semua bisa membeli telur, kecap, garam. Tapi lihatlah istri-istri Rasulullah. Apa kata mereka? ma'indi illa ma'un. nggak ada. Demi Allah, zat yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak miliki apapun di rumah ini kecuali air saja. Subhanallah. Rela, lihatlah begitu tingginya potret kehidupan Rasulullah dan istri-istrinya. Rela mereka dengan apa adanya. Air saja mereka rela. Mungkin kalau itu istri kita, Allahu a'lam. Udah kiamat dunia mungkin ya mungkin dah kiamat dunia itu tuh tetangga lihat punya ini kita cuma segini gaji abang cuma segini ya makanan mereka buah-buahan kita subhanallah tapi lihat ini yang kita contoh berusaha ke sana untuk kenaah dalam hidup ya, pelajaran yang tidak semua orang mampu untuk mengamalkannya. Karena amal ridha dengan apa yang Allah berikan. Diberikan Allah SWT kecukupan, dia ridha. Diberikan Allah ujian, apa adanya dalam hidup, dia pun ridha. Ya. Ma'in di ilma, nggak ada kecuali air saja. Itu bayangkan. Berkata Aisyah radhiyallahu taala, demi Allah, sesungguhnya lewat satu bulan. Kemudian lewat bulan kedua, Lewat bulan ketiga, di rumah kami tidak pernah membakar apapun juga di dapur. Tiga bulan nggak pernah bakar apapun di dapur. Hemat bahan bakar, subhanallah. Nggak perlu gas, nggak perlu minyak tanah, nggak perlu kayu bakar. Bertanya ketika itu Orwah bin Zubair. Wahai bibi, apa yang kalian makan? Bagaimana kalian hidup? Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kami hidup di atas al-aswadan dua benda hitam apa itu dua benda hitam al-ma wa tamru air air putih dan kurma tiga bulan mereka hanya makan kurma dan air putih kurma air putih mungkin kalau kita ya nasi garam dengan air putih karena kurma lebih mahal mungkin daripada beras di sini tiga bulan ya nggak pernah beliau allah taala dan dia nggak komplain. Lihat istri-istri kaum muslimin, istri-istri kita. Nggak usah bilang istri orang, istri kita aja lah. Payah bilang istri orang, istri kita. Ya, merasa begitu sempitnya hidup ketika suaminya pas-pasan atau suaminya kurang, minta cerai dan seterusnya. Ya, komplain. Semua diberikan suaminya semampunya, komplain nggak pernah merasa ridha yang diberikan suaminya, hendaklah dijadikan contoh. yakni tauladan ini senantiasa melekat antum pulang nanti bacakan di sini kepada istri-istri antum itu. Dengarkan, inilah keadaan Rasulullah dan istri-istrinya. Apa kata istrinya? Ma indi illa ma. Enggak ada kami memiliki curi air. Tapi jangan antum salah pahami pula. Akhirnya antum malas bekerja, siapkan air aja. Kerja berusaha, ikhtiar. Tapi andai kata kadar Allah karena yang namanya kehidupan ikhwan, nggak pernah kehidupan terus antum di atas, ada masanya di bawah, ada di tengah. Ketika di atas semua orang bisa, semua orang senang. Tapi ketika di bawah, nggak semua orang siap. Kita lanjutkan. Thumma arsalah ila Kemudian dia kirim lagi utusan ke istrinya yang lain. Subhanallah. Faqalat mithla Kembali si Rasulullah lain berkata, hal yang sama. Ma indi illa ma. Enggak ada kecuali air saja. Subhanallah. Pelajaran. Qanaah. Banyak orang melihat. Ya. Kalau andai kata antum masih seperti ini, janganlah antum poligami ta'adud. Antum lihat istri Rasulullah SAW. Makanya, Masya Allah. Datang ke sini nggak ada, kecuali ayat. Datang ke sana nggak ada. Kalaulah beliau hidup pada masa kini, mungkin antum cemooh beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Antum ini, ini, ini, istri nggak anin. Ribut. Tapi lihat, ini kehidupan salafus saleh. Jadikan cermin. Kita ini nggak ada apa-apanya. Mengacu ke sana semua. Dikirim ke sana, nggak ada. Culair. Dikirim yang lain. Coba, coba cari sana rumah si fulana. Enggak ada ya Rasulullah sama, cuma air saja. Hatta kulna kulluhun mithla dhalik. Coba cari yang lain, tempat yang lain. Seluruh istri si beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang sama, menunjukkan alangkah tingginya karena istri Rasulullah SAW. Mampu mereka hidup dengan suaminya walaupun di rumah hanya air saja. Tentunya ikhwan rahimakumullah, kehidupan istri Rasulullah juga melewati fase naik dan turun. Pernah pula mereka dan ini menunjukkan mereka manusia bukan malaikat terpengaruh sebagian meminta kepada Rasul tambahan belanja tambahan belanja maka turunlah ayat khiyar in kuntunna turidna dunya wa zinataha kalaulah kalian memilih dunia perhiasannya ta'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila mari baik-baik kita cerai Pisahkan kan baik-baik semua. 29 hari Rasulullah tinggalkan mereka semua. Tinggalkan semua. Semua isinya ditinggalkan. Ya. Hajar. Dibaikkan Rasulullah SAW. Gempar Madinah. Semua bercerita. Rasulullah telah ceraikan semua istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Kisah Umar Ma'ruf mendengar sahabat-sahabat mengatakan demikian dia datang kepada Hafsah marah besar apa yang kau minta membuat Rasulullah marah jika Rasulullah marah Allah murka habis kau apakah kau diceraikannya tak tahu wahai ayanda dia menangis berangkat Umar menuju Rasulullah datang ke gubuk Rasulullah Rasulullah tidak berikan izin masuk dan begitu sampai tiga kali baru diberikan izin sallallahu alaihi wasallam intinya turunlah ayat khiyar wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajrun 'azima. Kalau kalian pilih Allah, pilih rasulnya, pilih negeri akhirat, sesungguhnya Allah siapkan untuk kalian ganjaran pahala yang besar. Contoh suri tauladan. Sanggupkah kita tanamkan ini kepada istri-istri kita di rumah? Kamu pilih saya, Allah dan Rasulnya, atau kau pilih dunia? Dunia saya nggak punya, kalau andai kata kau terus menuntut, mari baik-baik kita bisa saja. Enggak sanggup saya penuhi. Ini yang saya bisa berikan kepadamu. Terima, syukur, kona'ah. Kalau tuntut lebih daripada ini, mari kita bercerai baik-baik. Subhanallah. Maka Rasulullah perintahkan istrinya, semua, semua istrinya memilih. Kembali memilih Rasulullah sebagai suami dan rela dengan apa yang diberikan Rasulullah atau semuanya pilih cerai namanya khiyar. Yang pertama kali Rasulullah berikan pilihan adalah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertama kali Rasulullah perintahkan Aisyah pilih. Allah dan Rasulnya atau pilih. kuceraikan baik-baik. Aku nggak sanggup, kecuali ini yang kuberikan. Apa kata Aisyah? Demi Allah tidak akan mungkin ada bandingan antara engkau dengan dunia dan Sayyidina Rasulullah. Aku memilihmu. Tapi tolong jangan beritahukan pilihan aku ini kepada istri-istrimu yang lain. Kata Rasulullah tidak, paksa aku beritahukan. Dia ingin kok bisa yang lain mengatakan, aku pilih dunia. Subhanallah. Beginilah ikhwan rahimakumullah. Contoh kehidupan salafus saleh. Ini yang sebenar-benarnya salaf. Nahnu taba, kita berusaha ikut ke sana. Kalau sama, wallahi seujung kuku mereka pun kita tidak tidak akan pernah menyamai mereka amalnya, ilmunya, ketakwaannya, kesolehannya jauh panggang daripada api. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka karena dasar kecintaan kita kepada mereka, upaya kita untuk mengikuti mereka. Kalau amalan mustahil. Mustahil. Beramal kita sebanyak apapun amal kita nggak akan mungkin dapat mengalahkan mereka. Satu Uhud pun kita infakkan emas nggak akan dapat mengalahkan infak mereka walaupun setangan setengah tangan radhiyallahu anhum ardah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada kisah ini. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yudhifu hadhihi lailah? Man yudhifu hadza al-lailata?" Siapakah gerangan di antara kalian sahabat-sahabatku yang mau menjamu tamuku malam hari ini? Rasulullah merasa terbebani. Istri-istrinya nggak ada yang bisa memberikan untuk orang yang kelaparan ini makanan. Subhanallah. Dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya dan sahabat dalam kondisi payah. Faqala rajul al ansar, berkata seorang daripada ansar, lihat ini orang ansar lagi. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang ansar. Adapun muhajirin tentu mereka memiliki segudang keutamaan. Tapi dalam kasus ini tentu orang-orang muhajirin mereka di bawah orang ansar karena mereka adalah orang-orang hijrah yang meninggalkan harta dan rumah mereka. Ansar pemilik negeri tentu mereka lebih layak untuk menyambut tamu-tamunya. Faqala rajulun min ansar berkata salah seorang daripada ansar, "Ana ya Rasulullah, akulah ya Rasulullah akan menjamu tamumu." Fantalaqa bihi ila rahlih. Dia bawalah tamu Rasulullah ini ke rumahnya. Faqala limra'atihi akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah." Muliakan Muliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wa fi riwayatin qala limra'atihi dalam riwayat lain sempat dia sebutkan kepada istrinya, dia terangkan kepada istrinya. Hal innaki syai'un? Apakah kau memiliki sesuatu yang dapat dimakan? Faqalat la. Berkata dia enggak ada. Illa quta sibyani. Ada makanan sedikit itu pun makanan anak kita, bayi kita. Subhanallah. Ini namanya isar. Tidak ada makan kecuali makan untuk bayi kita. Malam hari ini. Untuk malam ini aja. Bukan banyak, untuk malam ini aja. Qala allilihim bisyai'in. Coba kamu eh, lalai. Buat mereka lalai. Selain daripada makan ini. Buat mereka lalai. Jangan sampai mereka teringat makan. Wa idza aradul asya'a fanawwimihim. Buat mereka lalai entah kau ajak bermain, silakan. Sampai mereka ngantuk, kalau mereka mau makan, lalai buat mereka. Kalau udah ngantuk, fanawwimihim, buatlah mereka tidur semua. Amankan dulu mereka. Yang penting tamu kita kita muliakan. Wa idza dakhala dhaifana fa'atfi is-siraj. Nanti andai kata bawa tamu kita masuk, Kau padamkan semua api-api. Ya, pelita-pelita di rumah kau padamkan. Mungkin sisakanlah di dapur atau apa. Tapi yang di meja makan jangan ada yang hidup. Subhanallah. Itu bayangkan ini makanan untuk bayinya. Mampu dia yakni berikan untuk tamunya. Di mana kita dapat seperti ini terjadi dalam masa-masa sekarang ini? Wa arihi anna na'kul. Coba kau berakting, tunjukkan kita makan sama dia. Faqa'adu. Maka mereka pun semua duduk. Allah taala alam. Boleh jadi ini ketika hijab belum diwajibkan kepada mereka. Ya. Walaupun dihijab telah di, telah diturunkan kewajiban hijab, boleh jadi mereka makan bersama. Ya. Faqa'adu wa akala dhaifu. Makanlah mereka semua. Seolah-olah Duduk mereka semua dan makan. Padahal yang makan hanya tamu saja. Mereka hanya nemani pura-pura ngunyah. Allah. Dan jangan ada yang mengatakan berarti mereka berdusta. Ini bukan dusta ikhwan rahimakumullah. Pura-pura mereka makan berarti mereka berdusta. Ya, ini bukan dusta. Bukan dusta yang diharamkan. Ya, Fawabata tawiyain tawiyain. Adapun mereka berdua suami istri ini mereka satu malaman kelaparan Anak-anak mereka semua perlaparan, kelaparan, tertidur. Subhanallah. Tamunya yang makan. Falamma asbaha, falamma asbaha ghada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari berangkatlah dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan ya Rasulullah, tamumu telah kujamu malam tadi. Rasulullah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala Ketika datang laki-laki orang Ansar ini menemui Rasulullah, faqal berkata Rasulullah kepadanya, "Laqad ajiballahu min sani'ikuma." Dia datang dengan istrinya. Dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah menjamu istri, eh, kami telah menjamu tamumu tadi malam. Maka Rasulullah berkata, Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka datang berdua, sebelum mereka ingin, sebelum mereka menyebutkan apa yang ingin mereka sebutkan dalam hati mereka, Rasul telah memotong perkataan mereka berkata, "Laqad ajiballahu min sani'ikuma." Allah begitu takjubnya. Dan ini menunjukkan Allah memiliki sifat takjub. Tentunya tidak sama dengan takjubnya makhluk. Ya, laisa kamitsli syai'un. Alangkah takjubnya Allah daripada perbuatan kalian berdua. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Bidhaifikuma terhadap tamu kalian berdua al-lailata tadi malam muttafaqun alaih Rasulullah memuji keduanya sampai-sampai dia sampaikan kepada keduanya Allah yang di atas sana betapa kagumnya dengan perbuatan kalian tadi malam menjamu tamu kalian muttafaqun alaih ya adapun wajh syahid dalam hadis ini tentu jelas sekali menunjukkan bagaimana isarnya mereka mendahulukan mendahulukan orang lain dibandingkan mereka sendiri, anak mereka sendiri. Ya. Boleh jadi ini kalau pada masa kita dianggap orang gila ini. Anakmu kelaparan kau beri tamu. Subhanallah. Tapi ini ithar, ini tamu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berhasil mendidik para sahabat-sahabat. Subhanallah. Suatu ketika duduk Ali radhiyallahu taala dan duduk Fatimah. Di sana ada Hasan, di sana ada Husain mereka menunggu iftar berbuka puasa. Ya, makanan yang sedikit ala kadarnya mereka bagi, itulah yang akan mereka jadikan sebagai santapan berbuka. Sebelum mereka berbuka datang orang yang dalam kondisi selama seperti ini, kelaparan. Maka mereka berikan makanan ini terhadap orang tersebut. Dan mereka mencukupkan hanya dengan minum air saja. Subhanallah. Masih banyak kalau kita mau melihat segudang contoh-contoh ithar daripada mereka. Sahabat-sahabat Rasulullah yang ini semua ikhwan bukanlah cerita sekedar cerita tapi kita berupaya ke sana arahnya. Mulai dikikislah kebakilan, kekikiran dalam diri ini sedikit demi sedikit dengan berinfak dan seterusnya. Adapun yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapat ambil hadis ini, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali. Pertama, ikramud dhaif wajibun fil Islam. Memuliakan tamu hukumnya adalah wajib dalam Islam. Berkata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat hendaklah dia memuliakan tamunya muliakan tamu ya tamu punya hak untuk dimuliakan bahkan sebelum Islam datang jauh-jauh hari orang Arab telah memiliki kebiasaan memuliakan tamu ya dan ini masih mereka pelihara orang-orang Arab sebagian mereka masih memelihara tradisi memuliakan tamu subhanallah Yang kedua, jawazu tahwil dhaif ila man yakunu qadir 'ala al-infaqi 'alayhi wa saddi hajatihi. Kita boleh untuk memindahkan yakni tamu kita dari satu tempat ke tempat lain yang kita anggap tempat tersebut mampu menjamu tamu memberikan haknya sebagai tamu ketika kita tidak memiliki kemampuan Sebagaimana Rasulullah ketika berupaya bertanya kepada istrinya semua mengatakan nggak ada. Maka Rasulullah minta bantuan sahabat. Ya. Kalau memang antum di rumah lagi nggak ada apapun juga, antum teleponlah kawan-kawan dekat antum. Tolong antum ikut aja sama kawan si fulan ke rumah dia dulu makan siang. Silakan hubungi mereka. Yang ketiga, bayanu hali ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qillatil mu'nah wat taqalluli ad dunya ma'a karamil ata'. Hadis ini menggambarkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa sedikitnya perbekalan hidup mereka. Begitu sedikitnya bagian daripada dunia yang mereka miliki. Dan begitu mulianya hati mereka ingin berinfak Saya nggak jamin di rumah ini antum nggak punya kasur. Nggak jamin saya. Kayaknya semua punya kasur. Coba angkat tangan nggak punya kasur lu semua lihat. Bang Ardi? Siapa yang nggak punya kasur? Nggak ada kan? Rasulullah SAW ketika datangnya Umar badannya itu bekas apa namanya ber berbekas-bekas karena yang dijadikan anyaman dari daun kurma itu untuk alas beliau tidur sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang tikar mungkin, berbekas-bekas. Ya. Siapa rumahnya sekecil rumah Rasulullah? Yang ketika sholat saja perlu dia menggeser kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Sempitnya rumah Rasulullah, pendeknya rumah Rasulullah sallallahu alaihi Bandingkan dengan rumah kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan Rasulullah SAW. Padahal kata Umar, ya Rasulullah, Kisra dalam kondisi kemewahan antara Rasulullah. Engkau adalah orang yang paling Allah muliakan satu jagat raya ini. Kaisar dalam kemewahan. Engkau yang paling Allah muliakan satu jagat raya ini. Mereka dalam gelimang kenikmatan dunia. Engkau seperti ini ya Rasulullah. Engkau Rasulullah. Berkata Rasulullah, Afisyakin anta ibn Khattab. Apakah engkau ragu-ragu wahai Khattab? akan engkau tahu itu untuk mereka di dunia? Enggak ada balasan mereka di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Raja Kisra, kalau antum baca dalam kitab Bidayah, itu tak ya, masya Allah yang namanya apa namanya ini mahkotanya itu beratnya masya Allah nurunkannya pakai Nurunkan mahkota itu emas. Mahalnya Masya Allah. Itu mereka. Pakaian mereka. Masya Allah. Ketika ditaklukkan Persia, semua harta mereka dibawa ke Madinah. Dibekaikan kepada Surakoh. Pakaian kebesaran Kisra. Setelah dipakai Surakoh, dia nggak melepas. Kata Umar, lepas. Kata Surakah, ini milikku ya Rasulullah. Rasulullah dulu menjanjikan, kata kata Umar, lihat lagi surat yang dibuat Rasulullah. Dia hanya katakan, kau pakai, bukan kau miliki. Sekarang buka kembali. Dibuka Surakah. Surakah ini kasusnya ketika mengajar Rasulullah. Dijanjikan kata seekor unta kalau dapat membunuh Rasulullah. Dia kejar, dia pun terjatuh. Kemudian dia berusaha lagi kejar, terjatuh. Sampai akhirnya tiga kali terjatuh, dia minta ampun kepada Rasulullah minta dilindungi, minta dituliskan sepucuk surat bahwasanya dia dibawa suara suaka Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya Surakah, bagaimana kelak jika engkau memakai pakaian Kisra?" Pakaian Kisra. Orang Arab sebelum Islam nggak dikenal. nggak butuh orang Persia menjajah mereka, Romawi pun nggak butuh. Negeri mereka tandus. Masuk ke negeri mereka aja pun payah buang-buang umur, buang-buang harta. Ya, Makanya ketika mereka datang ke Persia, Kata raja bersiap, mau apa kalian? Kurang makan, kami beri makan, pulang sana. Kami mau darah kalian. Kata kaum muslimin. Subhanallah. Inilah dia ikhwan rahimakumullah potret kehidupan para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Dan kita ikhwan mulia mengikuti mereka. Berusaha kita mengikuti mereka dalam konaahnya, dalam ridha yang apa dengan apa yang Allah beri, Kalau Kalaupun Allah berikan kepada kita kemudahan, kekayaan, tirulah mereka yang kaya-kaya daripada sahabat. Tirulah Abdurrahman bin Auf. Dan semisalnya, tirulah Uthman bin Affan yang dia nggak begitu peduli harta di tangannya, mau habis mau nggak habis nggak peduli kali dia. Yang mana kita kadang-kadang gara-gara harta inilah kita bertengkar, berpisah, bercerai, Ya, Allah musta'an. Kemudian yang berikutnya iffatul ansar wa annahum ahlul ithar ma hajatihim. Gambaran ini menunjukkan betapa iffahnya orang-orang ansar. Mulia dirinya. Ya. Iffah maknanya afif, iffatun, menjaga kemuliaan dirinya. Dan mereka adalah ahlul ithar, Orang-orang senantiasa mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan diri sendiri. Zaman sekarang ini kalau bisa semua kepentingan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau bisa dia makan walaupun orang nggak makan. Tentu orang-orang kelaparan yang nggak pernah kenyang, para koruptor. Para koruptor itu ikhwan bukan orang-orang yang punya rumah satu dua yang punya mobil satu dua, mereka punya rumah berpuluh pintu mungkin, tanah beribu hektar. Mobil mungkin berpuluh mobilnya. Masih koruptor. Masih korupsi mereka. Makan nggak pernah puas. Harta orang, harta dia. Allahumma musta'an. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala raqibun ala ibadih muttali'un ala a'malihim alimun bi ahwalihim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah senantiasa melihat hambanya, mengetahui apa yang diperbuat hambanya. Walaupun antum berinfak nggak bilang-bilang orang, Allah mengetahui. Ansor sahabat Rasulullah dua suami istri ini Walaupun dia nggak ribut-ribut bilang sama semua orang, tadi malam ku kasih tamuku makan, kami nggak makan kelaparan, nggak perlu dia lapor sama orang. Allah beritahukan, subhanallah. Makanya ikhwan kaidah, semakin orang berusaha menyimpan keikhlasannya, semakin Allah bukakan harum wanginya. Semakin orang berusaha menampakkan riaknya, hilang semuanya. Enggak ada peristiwa kisah kehidupan para sahabat salafus saleh yang mereka menyembunyikan keikhlasannya kecuali dengar sampai ke kita. Ya, Zainal Abidin Ali bin uh, Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu terbongkar juga dermawannya. Tiap malam dia pikul gandum-gandum, dia letakkan di rumah-rumah orang-orang miskin, para janda. Sedekah. Ketika meninggal, orang kecarian. Mana orang dermawan yang senantiasa ya, memberikan bantuan sedekah pada malam hari ketika sembunyi-sembunyi. Ketika orang-orang mendikannya dilihat di sini hitam karena senantiasa memikul sesuatu barang berat. Ketahuan sampai ke kita. Siapa lagi yang antum kenal menyembunyikan keikhlasannya? Tawaduknya siapa? Uwais Al-Qarni. Kata Umar, wahai Uwais, maukah engkau kukatakan kepada gubernurku di Basra menulis surat khusus, memperlakukan kamu perlakuan khusus, memberikan kepada munafkah untuk hidup dan segala macam. Kata Uwais, "La ya Amir Mukminin, la an akuna fi ghabra'in nas ahabbu ilayya." Aku lebih mencintai aku berada tengah-tengah orang-orang nggak tahu aku. Di mana pada hari ini semua orang gila ketenaran, cari popularitas, mau top semua, nggak ada yang nggak mau top. Sampai ke kita beritanya. Tapi coba berita orang riak Sebentar aja ikhwan. Sebentar aja orang, eh baik kali kawan itu sebentar saya itu tersingkap semua bor bobroknya keburukannya. Jadi antum berbuat ikhlas. Ketika antum berlari daripada manusia, manusia ngejar antum. Ya, maksudnya orang mencari-cari antum. Ketika antum butuh kepada manusia mengejar manusia, antum ditinggalkan manusia. ini pelajaran-pelajaran yang hendaknya terjadikan apa namanya contoh dalam hidup kita. Nggak perlu manusia, nggak perlu orang tahu antum berbuat. Sahabat ini nggak perlu sibuk-sibuk dia beritahukan Allah yang mengetahui, karena Allah maha mengetahui. Alladhi yaraka hina taqum. Dia melihat ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Dia melihat ketika engkau sujud. Enggak perlu Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in istihbab bayan dan ijab min man fa'ala has hasanan. Anjuran agar kita merasa kagum dengan orang-orang berbuat kebaikan. Kagumlah kepada mereka. Masya Allah, alangkah baiknya si fulan. Alangkah mulianya si fulan dermawannya si fulan, berilmunya si fulan. Takjublah antum kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jangan takjub kepada orang-orang yang berbuat kejelekan. Kata pepatah Arab, la ta'jabanna min halikin kaifa hawa. Jangan kau kagum melihat orang-orang yang tergelincir, jatuh, terprosok, binasa Bal fa'jaban min salimin kaifa najah. Takjublah kau melihat orang bagaimana dia selamat. Semua cerminan dalam kehidupan ini. Yang berikutnya بيان لسبب نزول نزول قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون untuk kisah seperti ini turun ayat dalam Al-Quran yang dibaca sepanjang masa yang berbunyi mereka mendahulukan orang lain dalam kebutuhan yang mereka membutuhkan sekali dan barang siapa yang daripada kekikiran dirinya mereka lah orang-orang yang beruntung kemudian hadis ini menunjukkan isbatu sifati at-ta'ajjub lillah sifat ta'ajjub milik Allah SWT dan merupakan sifat fi'liyah yang kita harus tetapkan Allah memiliki sifat tajub yang sesuai bagi diri Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan tajubnya manusia. Demikian ikhwan rahimakumullah kajian kita malam hari ini. Enggak usah kita banyak-banyak satu hadis, satu hadis. Satu dua hadis. Yang penting kita berupaya mengamalkannya. Kita melihat udah setengah gini, satu hampir satu buku ini selesai. Dua per tiga kita selesaikan ini Kuan. Ini membutuhkan amal. Menuntut agar kita mengamalkan. Bukan kita lima tahun, tujuh tahun, sepuluh tahun. Baca, baca, lewat, lewat, lewat aja. Enggak. Berupaya kita amalkan. Ini semua menjadi hujah. Jika tidak menjadi hujah, dan lana fa'alaina. Kalau bukan menjadi hujah untuk kita, mendukung kita, menjadi pahala bagi kita, malah akan menghujat kita, menjadi dosa bagi kita. Dua per tiga buku ini telah kita lewati. Subhanallah. Hadis keberapa ini? Ini hadis yang ke-564. Subhanallah. Tinggal membutuhkan pengamalannya dari kita semua. Dan semoga Allah membimbing kita untuk dapat meningkatkan kebaikan amal saleh ya, di hari-hari yang akan datang. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته